Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita. Nah, barakallahu fikum terhadap kitab Mustalahul Hadis, Mustalahul Hadis karya uh, asy Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi. Sekarang kita memasuki faedah yang ke dua ya. Nah, al sania tsaniyatu, faedah yang kedua. al ulama'u ala anna sahihai al-Bukhari Muslim asahul kutub al musannafa Para ulama telah sepakat bahwasannya dua sahih, sahih Bukhari dan sahih Muslim merupakan kitab-kitab yang dikarang yang paling sahih fil hadis dalam masalah hadis. Fima dzakarahu muttasilan sebagaimana yang mereka nam sebutkan dua secara bersambung. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah la yattafiqani ala haditsin illa yakunu sahihan la raiba fihi. Ya, nah, nah, tidaklah mereka berdua sepakat atas suatu hadis kecuali hadisnya sahih, tidak diragukan lagi. Jadi Imam Bukhari, Imam Muslim, nah barakallahu fikum, tidaklah mereka sepakat dalam suatu hadis melainkan hadisnya itu sahih. Melainkan hadisnya itu apa? Sahih. Naam. Wa qala jumhuru mutunihima. Ada juga mengatakan hampir secara global, secara mayoritasnya matan-matan hadisnya itu sahih. Ya'lamu ahli hadis ilman qat'iyan an-nabiyya sallallahu alaihi eh, Dan para pakar hadis, ahli hadis, mereka mengetahui dan ilmu yang pasti bahwasanya Rasulullah SAW mengucapkannya. Jadi kalau muttafaqun alaih enggak usah ragu lagi. Rawahul Bukhari enggak usah ragu. Rawah Muslim enggak usah ragu. Al hadis sahihun ala syarti syaikhain enggak usah ragu. Al hadis sahihun ala syarti Bukhari enggak usah ragu. Hadisnya sahih ala syarti Muslim enggak usah ragu. Paham Allah ya? Nah, seperti itu. Hadza wa qad intaqada ba'dul huffaz ala sahibain as-sahihain dan hal ini Walaupun sebagian hafat para penghafal hadis mengkritik eh, mengkritik atas dua pemilik sahihain yaitu mengkritik Imam Bukhari dan juga mengkritik Imam Muslim, ahaditsa yaitu beberapa hadis nazalat an darajatin ma zamma maltazamahu. Jadi mereka mengkritik salah satu hadis atau beberapa hadis yang derajatnya turun. Eh, turun daripada apa yang mereka sudah tetapkan. Maksudnya itu na barakallahu fikum enggak eh, seperti derajat hadis yang lainnya gitu loh. Nah, ya mereka mengkritik situ. Tabluq mi'atain wa asyara na'am, tabluq mi'atain wa asyrata ahadits, mencapai 210 hadis yang dikritik. Ishtaraka fi 32 minha. Mereka berdua Imam Bukhari dan Muslim eh, bersamaan, enam sama-sama di dalam apa? 632 hadis. Apa maksudnya? Wan farad al-Bukhari bi samaniyah wa Imam Bukhari menyendiri dengan apa? 78. Paham ya? 70 eh 8, iya kan? Bi samaniyah tasba'in. Wan farad Muslimun bi Imam Muslim menyendiri dengan 100 hadis. Ini yang dikritik saja. Paham ya? Dikritik. Tapi para ulama telah mengatakan bahwasanya walaupun dikritik, kritikannya tidak sampai tingkatan mengeluarkan dari hadis sahih. Paham ya? Nam semuanya sahih. Nam kalaulah seandainya ada yang benar-benar mengkritik itu enggak sampai keluar dari derajat sahih. Sahih itu kan macam-macam, sahih dzati, sahih ghairi. Intinya enggak enggak enggak sampai keluar dari apa? Nah, batasan sahih tadi. Naam. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah jumhur ma ankara 'ala al-Bukhari. Jumhur ma ankara 'ala al-Bukhari mimma sahahu yakunu qawluhu fihi rajihan 'ala ma 'ala man naza'a 'ala man naza'ahu. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala jumhur, eh, kebanyakan atau mayoritas apa yang Naam Ma'ungkira atau ma'angkara? Ma'ungkira kelihatannya ya. Jumhur ma'ungkira al-Bukhari dan kebanyakan yang diingkari atau istilahnya yang dianggap apa yang diingkari atas Imam Bukhari maksudnya mengenai hadisnya mimma sahahu dari apa yang beliau sahihkan yakunu qawluhu fihi rajihan ala man naz'au. Sebenarnya ucapan Imam Bukhari lebih kuat. Eh, lebih kuat daripada orang yang menentangnya atau yang mengkritiknya. Maksudnya itu Imam Bukhari lebih kuat itu loh istilahnya. Bi khilafi Muslim. Nah, berbeda dengan Imam Muslim fa innahu nuzi'a fi ahadits kharajaha. Nah, sungguhnya Imam Muslim nah dikritik atau juga ada yang ada yang menentang terhadap hadis-hadis yang beliau keluarkan. Wa kana shawabu ma'amman naza'ahu fiha. Akan tapi yang benar adalah bersama orang yang apa? Nah barakallahu fikum mengkritiknya, mengkritik hadis tersebut. Wa masalid bi haditsin khalaqallahu turbah yaum as Nah, Allah Subhanahu wa taala menciptakan apa turbah ini? At-turbah ah, ini apa ini? Nanti cek lagi ya, ada mungkin ada makna tersendiri ya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan at-turbah pada hari Sabtu. Wallah alam nanti kita lihat apakah maksudnya Nabi Adam alaihissalam nah karena Nabi Adam kan diciptakan dari tanah kan ya enggak nah barakallahu fiikum wallah alam kalau di bawah itu secara dohirnya di dalam sifatul qiyamah wal jan wan nar babu ibtida'il khalq wa khalqi Adam alaihissalam. Jadi ada keterkaitan dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Kemungkinan besar itu. Jadi Allah taala menciptakan Adam pada hari Sabtu. Paham ya? Nah, itu hadisnya dikritik wahadis Wa hadis salatul kusuf bi salati ruku'atin wa arba'. Salat kusuf itu dengan tiga ruku' dan empat ruku'. Nah, ini juga masuk dalam kategori kritikan. Tapi yang rajih kalau untuk salat kusuf berapa ruku' yang rajih? Empat ruku. Na'am barakallahu fiikum. Waqad ujiba man taqada bi bijawabain mujmal wa mufassal. Dan sungguh telah dijawab Nah barakallahu fiikum. terhadap yang dikritikkan kepada beliau berdua, terhadap perkara yang dikritikkan kepada beliau berdua dengan dua jawaban secara global dan secara secara terperinci. Secara global dan secara terperinci. Amal mujmal ada secara globalnya. Fakallah Ibnu Hajar Asqalani al hafid Ibn Hazar Al-Asqalani siapa namanya? al hafid Ibn Hazar Al-Asqalani? Eh? Ahmad bin Ali. Ahmad bin Ali rahimahullah. Ala Ibn Hajar Al-Asqalani fi muqaddimati Fathul Bari. Berkata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dalam muqaddimah Fathul Bari. Nah, dikenal dengan hadis syariah, ya. hadiyu as-sari. Masalah na'am. La raiba fi taqdimil Bukhari summa Muslim. Tidak ada keraguan mendahulukan sahih Bukhari kemudian sahih Muslim. Ala ahli asrihima. Nah, berdasarkan penduduk enam zamannya, zaman mereka berdua. Wa man ba'dahu dan orang setelahnya min a'immati hadzal fan dari kalangan para imam studi hadis ini atau bidang hadis ini fi ma'rifatis sahih wal mu'allal. Ya, yang apa? Di dalam mengenal hadis yang sahih dan hadis yang ada ilahnya, ada catatnya Apa maksudnya ya? Nah barakallahu fikum qala fa bi takdiri tawjihi kalamin fa bi takdiri tawjihi kalami enam kalami man alaihima yakunu qawluhu mu'aridan li tashihihima maka fa bi takdiri tawjihi kalam eh, taruhlah kalau seandainya dengan pengarahan ucapan orang yang mengkritik mereka berdua yakunu qawluhu mu'aridan li tashihihima maka menjadilah ucapannya itu sebagai apa? Nah, barakallahu fikum lawan atau penentang terhadap pensahihan keduanya. Wala raiba fi taqdimihima fi dzalik ala ghairihima dan enggak diragukan lagi mengenai mendahulukan sahih Bukhari sahih Muslim na'am di atas apa yang selain keduanya. Fayan dafa'ul i'tirad min haitsul jumlah. Maka secara global na'am kritikan-kritikan tadi sudah terbantahkan. Maksudnya ya, jadi enggak ada yang Nah, barakallahu fikum diperkenankan untuk mengkritik. Nah, sahih Bukhari wala sahih Muslim. Ammal mufassal, ada secara terperinci waqad ajaba Ibnu Hajar fil muqaddimah. Sungguh Al-Hafidz Ibnu Hajar telah menjawab dalam muqaddimah amma fi sahih Bukhari. Eh, muqaddimah terhadap sahih Bukhari. Jawaban mufassalan, jawaban yang dirinci. Min kulli haditsin dari setiap hadis. Wa allafa Ar-Rasyid Al-Attar, innama orang ya dan ada salah seorang yang mengarang kitab Rasul rasyid Al-Attar, Kitaban fil Jawab, sebuah kitab fil Jawab yang taqada 'ala Muslim hadisan-hadisan. Ya, jawaban terhadap orang yang mengkritik sahih Muslim ya, dijawab secara per hadis per hadis. Paham ya? Wa al-Iraqi fi shahih al-Alfiyyah fi fil Mustalah. Al-Imam al-Iraqi punya nah mustalah ilmu hadis yaitu dikenal Alfiyah juga. dia berkata, "Innahu qad afrada kitaban Sesungguhnya dia telah menyendirikan suatu kitab, satu kitab. Naam. uh, eh, <clears throat> apa itu? Lima dha'ufa. Innahu qad afrada kitaban lima dha'ufa min ahadits as-sahihain ma'al jawab anha. Sesungguhnya Nah, beliau telah menyendirikan satu kitab terhadap apa yang Nah barakallahu fikum untuk orang yang melemahkan hadis-hadis sahihain bersamaan apa? jawabannya. Paham maksudnya ya? Menjadikan satu kitab membantah orang-orang yang melemahkan hadis yang dalam sahihain bersama jawabannya. Faman arada ziyadah fi ziyadah fi dzalika falyaqif alaih. Maka barang siapa yang ingin tambahan faedah atau jawaban tersebut, maka hendaknya dia membaca kitab tersebut. Fa fihi fawaid wa muhimmat maka di dalamnya terkandung faedah-faedah dan perkara-perkara yang penting. Nasallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin.